ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين Kita baca sedikit dari kitab Al-Muhadzab atau dari kitab Al-Majmu' syarah untuk kitab Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi dalam jilid ketiga halaman ke 52 dan 53 uh, Imam Abu Ishaq Ashirazi Salah satu ulama besar Madhab Syafi'i pada abad kelima Hijriah Beliau berkata Dan ini berkaitan dengan apa yang sebelumnya kita bahas Kita bahas sebelum maghrib tadi Atau setelah maghrib dan sebelum isya Waman wajibat alaihi salatu, falam yusalli hatta Fatal waktu lazimahu qabauha Dan barang siapa yang diwajibkan atasnya sholat Berarti orang tersebut apa mukallaf dia balik, dia akil dan dia suci, terbebas dari darah haid dan juga nifas. Dan juga dia tidak apa namanya? masih ada akalnya. Dan jikalau tidak kehilangan akalnya disebabkan uh, mabuk dan itu disebabkan main-main, tetap atasnya kewajiban. Dan juga di sini waman wajibat alaihi shalah juga termasuk untuk orang yang murtad diwajibkan atasnya solat dalam fikih syafi'i. Falam yusolli dan jika orang-orang tersebut yang diwajibkan atasnya dari tadi kategori tadi itu belum solat hatta fatal waktu sampai habis waktunya lazimahu kodohuha dia wajib untuk mengkodohnya dengan dalil perkataan Nabi saw. manama man nama an solatin au nasiha yakliha ida zakaroha atau falyusalliha ida zakaroha barang siapa yang tertidur akan sholat atau lupa akan sholat dan lupa di sini dimaksudkan baik itu lupa karena lalai atau lupa karena memang terlalu sibuk maka hendaklah wajib bagi dia untuk sholat ketika mengingatnya hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi sahih dan dalam hadis Adam atau dalam sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang melu yang barang siapa yang lupa akan suatu salat, maka hendaklah dia menunaikan salat tersebut ketika dia mengingatnya. Dan juga Al-Shirazi berkata, "Wal mustahab an yaqdiha 'ala al-fawr." Dan yang dianjurkan dia mengkodok atau menunaikan solat yang telah terlewati tersebut alal faur dengan segera itu mustahab lil hadis alladzi dzakarnah sebagaimana hadis yang tadi barang siapa yang tidur dan selanjutnya fa'in in jaza dan jika <clears throat> dia mengakhirkannya sedikit maka boleh maksudnya apa ketika orang tertidur di solat zuhur kemudian terlampaui hingga asar atau orang tersebut lupa dan lupa ya, lupa yang bersifat uzur kemudian asar. Nah, dia baru ingat. Nah, di sini apakah wajib atasnya untuk segera sekarang juga wudu ambil wudhu melakukan sholat atau tidak? Nah, di sini dikatakan disunahkan untuk bersegera. Disunahkan untuk bersegera. Faina koroha jaza kata Ashirazi. Jika dia mengakhirkannya maka tidak masalah. Boleh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam fa'atathu salatus subuh, falam yusalliha hatta kharaja minal wadi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atathu salatus subuh telah hilang waktu subuh dan beliau sallallahu alaihi wasallam belum menunaikannya. Falam yusalliha hatta kharaja minal waqt. Dan beliau belum salat subuh hatta kharaja minal afwan hatta kharaja minal wadi sampai beliau keluar dari suatu lembah di suatu perjalanan ini karena uzur keluar dari waktunya dan juga belum menunaikannya langsung begitu saja melainkan menunggu beliau sampai keluar dari lembah ini menunjukkan bahwasanya jika orang memiliki uzur kemudian uh, tidak sholat pada waktunya, hilang waktu sholat aslinya. Nah, jika itu uzur ya, maka diperbolehkan baginya untuk mengakhirkannya. Boleh baginya untuk mengakhirkannya. Di sini bukan masalah mengakhirkan dia setelah sholat ada atau enggak, bukan. Tetapi mengakhirkan waktunya. Juga langsung dengan segera harus wudhu sekarang juga, begitu. Itu maksudnya. Walau kanat 'alal faur lama akhoroha. Nah, tadi dalil tadi menunjukkan Nabi kalau misalnya memang diharuskan segera, kenapa kok Nabi tidak menyegerakannya, melainkan justru mengakhirkannya sedikit. Itu maksudnya. Uh, Kemudian ada beberapa faedah dari uh, Al-Majmu' Kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi di sini ada beberapa kasus atau gambaran yang digambarkan oleh beliau beserta hukum-hukumnya. In tertib, tartib aw qaddama al-mu'addat 'ala al-maqdiyah aw qaddama al-muta'akhirah 'ala al-fawaid jaza. Seperti tadi, kalau misalnya seorang yang mempunyai uzur, dia boleh meninggalkan penertiban. Ya, boleh mengkodok solat yang telah ditinggalkan setelah solat fardu, solat ada. Tadi boleh solat asar baru kemudian sholat qadha zuhur. Itu yang tadi dimaksud. Kemudian wa in dzakarul faita faitata wa qad dhaqa waqtal waqtul hadirat waqtul hadirati lazimahu taqdimal hadirah. Misalnya dia sholat asar. Nah, kemudian dia ingat, oh tadi saya belum sholat zuhur, baru ingat saat itu. Baru ingat saat itu. Baru ingat ketika pas waktu asar. Nah, kemudian waktu asar tersebut udah mepet, mau maghrib. Doko waktu hadirah, salat hadirah atau salat asar tersebut telah mepet. Maka apa yang wajib baginya? Apakah wajib untuk menunaikan salat asar atau dia harus kodok segera? Siapa yang mau berpendapat? Hah? Eh nggak apa-apa, asal aja. Siapa tahu salah. Ayo, Hah? Jadi gambarannya Misalnya dia sholat di waktu asar ya. Waktu asar itu kalau dalam madhab syafi'i sampai maghrib awal waktu maghrib ghurubus syams dan itu waktu terakhir sekali dan itu sebenarnya waktu waktu uzur maksudnya tetapi jika seseorang sholat pada saat itu dia tidak ada uzur itu diterima cuma sholat tersebut di masa tersebut adalah sholatnya orang munafik ya biasanya nah dia mengakhirkan sholat sampai hampir sempit sekali waktunya. Nah, kemudian dengan kesempitan waktu itu dia baru ingat, oh iya, tadi saya belum sholat zuhur. Dan belum sholat zuhurnya dia itu dia sebabkan uzur. Ya, disebabkan uzur. Nah, di sini berarti ada dua sholat yang dia harus lakukan kan? Sholat qadha atas uzur tadi zuhur dengan dengan uzur dan juga sholat wajib di waktunya sholat asar. Sekarang mana yang harus dilakukan? Tadi kan kita udah misalnya udah asar duluan, alhamdulillah. Berarti asar duluan dia dahulukan. Kemudian barulah dia kodok meskipun dalam kodok tersebut ternyata sudah melampaui waktu maghrib. Tidak masalah lagi. Ya. Adapun jika misalnya dia tadi uh, zuhurnya ternyata apa? Uh, ternyata tidak ada uzur, mana yang wajib bagi dia? foto dulu atau ini dulu? Coba siapa tahu di sini ada. Foto dulu atau ini dulu ya? Foto dulu atau ada dulu? Kalau tadi secara zahir awalnya diawali dengan harus kodo dulu kalau misalnya tidak ada ulur. Benar? Tadi dibilang gitu kan? Iya, coba kita lihat. Siapa tahu adanya salah. Walau syara'a fil hadirati thumma dzakara al fa'itata wa huwa fiha atamma al hadirata sawa sawa'an ittasa al waqt am la. Jika dia sudah memulai ini perkara melanjutkan yang tadi ya, bentar. Walau syara'a fil hadirah, jika dia sudah memulai salat asar ya tadi ini gambarnya asar dan zuhur terus ya. Uh, jika dia sudah memulai salat asar tersebut, kemudian pas di salat itu dia baru keingat. Oh iya, tadi saya belum salat zuhur. Dal dalam sholat asarnya ya, bukan dalam waktu asar. Dalam sholat asarnya dia baru ingat tadi saya belum sholat zuhur. Nah, dalam kondisi itu atam hadirah, dia wajib untuk membatalkan tidak, mentamamkan, menyempurnakan sholat asarnya. Baik itu waktunya masih panjang ataupun sudah sempit. Nah, baik jam 4 ataupun jam 6 kurang 5 menit. Dia tetap harus menyelesaikan sholat asarnya. Lianul al-hadirata la yajuzu al-khuruja la al-khuruju minha wa in ittasa' al-waqt. Karena sholat hadirah yaitu sholat pada waktunya itu itu tidak boleh keluar dari waktunya. Hah? Hmm. Wa ini al waqt meskipun waktunya masih jauh. Lakin muha summa yaqdil faidah. Melainkan dia harus apa? Mentamamkannya, menyempurnakannya, kemudian dia mengkodok salat yang telah terlewati tadi. Wa yustahabbu ay yu'ida al-hadirah. Dan dianjurkan baginya untuk mengulangi salat hadirah, salat ada. Ngerti? Jadi misalnya waktunya masih panjang itu sholat asar sebagai sholat halwir atau sholat ada istilah kita tadi. Kemudian, oh ingat tadi sholat zuhur belum saya. Ah, nggak boleh dibatalkan sholat asarnya, melainkan teruskan sampai berakhir sholat asar tersebut. Baru kemudian mengkodok sholat zuhur, mengkodok sholat zuhur. Nah kemudian setelah mengkodok sholat zuhur, di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, wa yustahabu ayyu'ida al-hadirah. Dia dianjurkan untuk mengulang sholat hadir sholat asar tadi. Begitu kata Imam Nawawi. Walaupun agak aneh terasa ya. Tapi ini hanya istihad beliau wallahu a'lam. Yang terpenting sholat asar tadi sudah. Sudah. Dan lebih baik ya sudah selesai. Tidak ada dorongan untuk mengulanginya kembali. Wallahu a'lam. Dan ini juga dikatakan oleh sebagian ulama syafi'i ya seperti itu. Di antaranya Imam Rafi'i ya, Imam Rafi'i. Dan kemudian walau dakhala fil fa'itah mu'taqidan anna fil waqti sa'atun fabana dhiquhu wajaba qat'uha wasyuru' fil hadirah ala sahih min al madhhab. gambarnya begini. Jika dia memulai Eh, dia dia tahu bahwasanya zuhur apa namanya belum sholat. Kemudian dia mengkodok zuhur tersebut. Ini anggap dalam gambaran apa? Dalam gambaran dia tadi zuhurnya lalai, tidak ada uzur. Ya. Kemudian sholat, sholat zuhur pada waktu asar. Nah kemudian dia tadinya mengira waktunya luas, asar tersebut ah masih masih terang nih masih terang nah kemudian anna fil waktu sah maksudnya dalam waktu tersebut ada kuasa masih lama nih waktu maghrib ya udah kan wajib juga bagi aneh untuk apa untuk mengkodok segera karena tadi nggak ada allah maka ketika Faba fabana kuhu ketika ternyata yang dia dapatkan apa yang dia dapatkan adalah waktunya yang sempit Nah, misalnya tiba-tiba kan kita tahu biasanya di masjid-masjid ada suara innallaha wa malaikatahu dan sebagainya pokoknya lah. Selawat-selawat, nyanyian-nyanyian gitu. Syukur nggak pakai alat musik. Alhamdulillah. Masih mending lah. Nah, kemudian wah, ini tanda-tanda nih. Tanda-tanda bukan tanda-tanda kiamat. Ini tanda-tanda. Tanda-tanda sebentar lagi azan maka apa yang dilakukannya kata Imam Nawawi? Wajaba qat'uha. Dia kan belum sholat belum sholat asar kan? Maka wajib baginya untuk apa? Memotongnya. Memotong sholat kodok tersebut, sholat zuhur. Wasyuru' fil hadirah. Dan dia harus memulai sholat asar. Waduh, bentar lagi nih. Berarti ani nggak bisa sholat asar nanti. Ya udah potong lah langsung memulai lagi sholat asar. Alas sahih minal madhab. Sebagai pendapat yang kuat dalam madhab. Berarti pendapat yang selain ini, itu lemah bagi Imam Nawawi rahimahullah. Nah, wa fi wajhin dhaif dan juga ada pendapat dalam fikih Syafi'i, madhab Syafi'i juga ada berpendapat, namun pendapat ini dhaif kata Imam Syafi'i, yajibu itmamul faitah. Wajib baginya untuk menyempurnakan sholat tadi, kodok tadi, sholat yang terlewatkan. Baru kemudian sholat asar. Habis itu pas rokat bawa Allahu Akbar, eh dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. <laughs> nah ini kalau seperti ini kata Imam Nawawi doaif. Berarti gimana? Kalau dalam waktu yang sempit diwajibkan justru apa? Dari dari kasus ini diwajibkan kalau dalam waktu yang sempit itu diamal dihalukan yang pada waktunya, sholatul ada. Ya, meskipun dia tadi sholat kodoknya itu disebabkan bukan udur, begitu ya. Jadi dia dahulukan apa? Sholat ada asarnya, begitu. Jadi paham sekarang ya. Yang terpenting di waktunya itu yang didahulukan dulu. Meskipun sholat yang terlewati itu tidak ada udur. Wallahu a'lam. Baik, kita kembali ke Fathul Mu'in halaman tadi halaman 12 masih ya, masih tanbih. Ini kita sampai dua paragraf ini untuk malam ini insyaallah. Tanbih. Man mata wa alaihi salatu fardhin lam tuqda wa lam tufda'an. Barang siapa meninggal dunia dan masih meninggalkan salat fardu, tidaklah wajib diqadha atau dibayar fidyahnya dan tadi kita sudah kritisi kata wajibnya. Wa fi qaulin dan dalam suatu pendapat innaha tuf'alu anhu aw sabiha amla hakahul ibadi Anis Syafi'i li khabarin fi. Dalam pendapat seperti yang dikemukakan oleh Al-Ibadi atau Ahmad bin Qasim dari Asy-Syafi'i bahwa sesungguhnya salat itu harus dikodok oleh orang lain. Oh, ada harusnya. Gimana? Baik orang mati itu berwasiat untuk hal ini atau tidak. Dan di uh, dalam satu madhab eh, satu pendapat dalam madhab Syafi'i juga bahwasanya ayah eh, banyak juga dalam dari dari madhab Syafi'i ulama atau ya ulama yang mengatakan bahwasanya orang tersebut atau orang lain itu memberi makan untuk setiap sholat satu mud. Ada yang mengatakan mengkodoi seperti itu sebagai fidyah. Hmm. Ya rahmatullah. Jadi, jadi memang di sini ada perbedaan pendapat. Namun kalau misalnya kita lihat fatwa-fatwa yang sekarang mengatakan secara mutlak tidak boleh begitu saja sholat digantikan. Nah, niabah ini kan berarti meni, niabah anis sholat menggantikan atau mewakili sholat orang, mengkodok sholat orang. Adapun dalam hadis memang ada puasa dan juga haji itu disyariatkan. Nah di sini masalahnya sholat. Nah di sini sebenarnya terjadi ikhtilaf. Namun yang lebih rajih wallahu alam bahwasanya salat itu tidak dikodok oleh orang lain. Ya, salat tidak dikodok oleh orang lain. Itu yang lebih sahih. Oke. Okay? Jadi kalau misalnya ada orang tua yang misalnya memang tidak jarang sholat bolong-bolong, kemudian wafat, maka apakah anaknya wajib atau boleh mengkodonya? Di sini katakan tidak. Selesai urusannya. Urusannya selesai itu yang lebih sahih urusannya selesai. Tidak dianjurkan untuk mukodoknya, bahkan diwajibkan, apalagi diwajibkan, tidak. Ya. Berarti selesai urusannya. Biar urusan dia, orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas ahlul baitnya adalah apa? Mendoakan semua. Tapi naudzubillah meninggalkan sholat ya. Ah, ini meninggalkan sholat. Bagaimana meninggal sholat dengan sengaja? Bagaimana jika orang tersebut mati atau wafat pada jam 1 kemudian belum sholat zuhur apakah layak bagi orang lain untuk menjadi mengkodok sholat tersebut tidak tetap tidak walaupun cuma satu sholat apalagi yang banyak sholatnya ya siapa yang mau mengkodoknya Nah, tetapi diriwayatkan di sini bahwasanya asubki tadi saya berbicara tentang asubki ya. Ya asubki di sini wallahu alam wa fa'ala bihi asubki wa an ba'di aqaribihi Nah di sini kan dimutlakan asuki. Tadi asuki saya bilang kan ada dua yang masyhur, yaitu asuki yang bapak dan asuki yang anak. Ya asuki, Ada yang takyudin asuki sebagai bapak, ada yang tajuddin asuki sebagai anak ya kan? Anaknya langsung itu, bukan anak mana-mana, anaknya langsung. Nah, takyudin asuki biasanya dimutlakan di kitab-kitab ulama, baik itu ulama Syafi'iyah atau ulama usul fikih atau ulama usuluddin karena mereka juga berbicara tentang usuluddin seringkali dan ulama tarikh biasanya ah, kalau disebut as biasanya bapaknya. Kalau disebut ibnu as nah itu baru ta, uh, tajuddin as-subki. Ya. Yeah. Uh, bihi asubki. Nah di sini wallahu alam apakah di sini asubki yang bapak atau yang anak? Secara zahir di sini adalah yang bapak. Wallahu alam. An ba'di aqaribihi dan Asubki rahimahullah dan juga anaknya rahimahullah dalam mengkodok beliau juga mengkodok solat sebagian kerabatnya. Sebagian kerabatnya ada yang wafat kemudian dikodok oleh beliau. Masya Allah. Wallahu alam. Ini menurut berarti menurut beliau ini. Asubki. Ya. Menurut Asubki berarti mengkodok itu boleh, ya kan? Adapun yang lebih sahih adalah tidak, tidak, tidak, tidak ada periwayatannya. Nah di sini kalau kita perhatikan, berarti kalau misalnya mengkodok sholat, seolah boleh men mengirim sholat tersebut, pahala sholat tersebut kepada ini sebagai pengisinya. Dan ini juga berkaitan nantinya dengan pengiriman pahala dan semacamnya. Ya, ya. di fatwa-fatwa kita lihat bahwasanya memang tidak ada syariat tersebut mengkodok sholat orang yang meninggal tidak terlebih jika orang yang meninggalkan sholat itu bersifat lebih privasi ya Hah? kalau so, kalau saum itu kan nggak sering saum pada Ramadan saja wajibnya kan nah kalau sholat kan tiap hari dan hitungannya berapa Misalnya mengkodok sholat orang tersebut berapa kira-kiranya? Apakah orang tersebut sebelum meninggalnya mengklaim saya eh, selama setahun ini nggak pernah sholat, tolong dikodok misalnya. <laughs> itu wasiat yang sangat memberatkan itu. Udah gitu miskin lagi, nggak memberi warisan apa-apa. Ya itu warisannya wasiat. Kalau misalnya madhab Abu Hanifah wajib bagi ahli warisnya untuk mengkodok kalau misalnya dengan wasiat tersebut ha? wajib mengkodok dalam mazhab Abu Hanifah. Sebagaimana dikaitkan oleh apa di sini bukan mengkodok ya? Oh iya, di sini bukan mengkodok dalam mazhab Abu Hanifah, melainkan membayar fidyah bukan mengkodoknya, membayar fidyah jika mewasiatkannya magi tersebut. Jadi berarti apa? Mai tersebut mengabarkan total berapa total apa total puasanya berapa kalau ingat dan ternyata nggak ingat Masya Allah dan itu sangat menyulitkan ya kalau misalnya memang itu diperbolehkan di kodok itu menyulitkan orang ahli warisnya saja malas sholat masa mengkodok sholat orang lain susah tapi tadi kita ketahui asubki berijtihad seperti itu wallahu alam masalah diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala sekarang uh, kita baca sedikit dari uh, dari kitab al azhar karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Berkaitan juga dengan semacam pengiriman pahala dan sebagainya. Pengiriman pahala bacaan Al-Fatihah dan sebagainya. Yang antum meyakini gimana? Selama ini tidak yakin apa-apa atau ragu-ragu? Hah? Enggak yakin. Atau gol golput aja ya. <laughs> Oke, okay. di sini beliau berkata ajma'al ulama'u ini dalam bab ma'yan fa'al mayyita min qawli ghairihi. Apa yang bermanfaat bagi mayit dari perkataan selainnya. Nanti, kita pahami ajma'al ulama'u ala anna du'a lil amwati yanfa'uhum. Para ulama bersepakat bahwasanya doa orang-orang yang masih hidup untuk orang-orang yang sudah mati itu bermanfaat bagi mereka selama mereka muslim ma'itnya. Ini berkaitan dengan ma'it yang muslim. Kalau yang kafir udah maupun dia doain apa aja juga bakal. Kecuali doain laknat mungkin bertambah laknatnya. yasiluhum tawabuhu dan pahalanya sampai ke mereka. Di sini doa ingat masih dalam konteks doa ya. Doa antum mendoakan kepada mereka dan pahalanya juga untuk mereka juga. bi biqaulillahi ta'ala. Walladhi mereka berjuhujjah yaitu para ulama yang telah bersepakat ini ijma' berarti telah berhujjah dengan qauluhu ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون lana اغفر ikhwanina ولإخواننا الذين bil iman. yaitu orang-orang yang datang setelah mereka itu berkata Rabbana firlana ya Rabb kami ampunilah kami wali ikhwanina dan saudara-saudara kami alladzina sabakuna bil iman yang telah lampau dari kami dalam soal keimanan yaitu dari kaum mukminin yang telah lampau. Nah, di sini juga berkaitan dengan doa yang membuat banyak orang bangun ketika sholat Jumat. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Langsung pada bangun itu. Menyihir. Itu paling keramatnya khutbah di situ sekeras-kerasnya orang itu masih tapi kalau udah Allahumma fir lil muslimin wal muslimat langsung pada bawah amin gemuruh suara itu nah. artinya Allahumma fir lil muslimin wal muslimat dan wampunilah muslimin dan muslimat dan mukminin dan mukminat al ahya'i minhum wal amwat dari yang hidup-hidup dari mereka dan juga yang mati. Nah, ini juga sesuai dengan di sini sebenarnya dalam artian mana ya karena di sini orang-orang dari saudara-saudara kita yang sudah berlalu, berarti sudah wafat. Ya kan? Nah, di situ juga tapi doa ini sebenarnya wallahu alam itu siapa yang mengarang awalnya gitu. Dengan teks seperti itu, Allah maghfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ini siapa yang membentuk pertama kali wallahu alam? Enggak tahu dari mana. Tapi sudah menjadi tradisi di kalangan kita. Hah? sebagai motivasi untuk membangunkan orang iya. Jadi orang mikir alhamdulillah akhirnya hampir selesai khotbah ini gitu kan. Makanya semangat langsung. Teringat teringat lontong, teringat ketoprak, teringat apa di rumah nanti kalau disampe kan orang baru mau mau pulang kerja, kurang besok akhirnya kan beda pikirannya. Begitu. Nah, dan uh, ini menunjukkan bahwasanya doa bermanfaat bagi mayat dan jika kita berdoa seperti itu bermanfaat bagi mayit, kaum muslimin dari mayit secara umum dari dari dulu. Dari zaman yang kita tidak ketahui tepatnya dan siapapun keumuman kaum muslimin. ya sebenarnya doa itu agung. Nah, coba cari di surat di surat Nuh. Nah, cari di surat Nuh ada doa seperti itu. Allah maghfir muslimin muslimin Cari cari aja. Oke, kemudian waktu ulama'u fi wusuli tawabi qiraatil Qur'an. Para ulama berbeda pendapat perihal sampainya pahala membaca Al-Quran. Misalnya kita bacakan untuk kehadiran uh, siapa rahimahullah itu almarhum siapa kita bacakan Al-Fatihah. Nah, apakah hal ini sampai atau enggak? Maksudnya pahala ini dikirim kiriman pahala ini sampai atau enggak? Para ulama berbeda pendapat mungkin sebagian kita yang kita tahu pasti uang nggak bakal sampai itu apaan kayak gitu kan? tapi sebenarnya para ulama berselisih pendapat fal mashhuru min madhhab syafi'i wa jama'ah yang tersohor yang terkenal dari madhab syafi'i dan ini yang formal bahwasanya annahu la yasir tidak sampai dalam madhab syafi'i ini yang berkata siapa an-nawawi sendiri dalam kitab al-adhkar tetapi wa dhahaba Ahmad bin Hanbal wa min ulama min ulama wa jama'atun min ashabi Syafi'i ila annahu yasil. Dan Ahmad bin Hanbal kemudian sebagian ulama dan sebagian ulama Syafi'i di sini dituliskan ashabi Syafi'i ini berarti orang-orang yang terpandang dalam madhab Syafi'i juga bahwasanya pahala tersebut sampai. Jadi dalam madhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Ya. Kalau misalnya Ibnu Katsir, Ibnu Katsir asy tidak sampai. Lebih merajikan tidak sampai. Fal ikhtiar, nah di sini yang terpilih bagi menawi apa? An yaqulal qari'u ba'da faraghihi pembaca itu berkata setelah selesai membacanya Al-Qur'an itu ayat itu atau Al-Qur'an Allahumma awsil tawabama ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala yang aku baca ini ke siapa? Fulan. Ke Mas Harmukum. Enggak tahu namanya siapa. Nah, berarti di sini Imam Nawawi apa? Apa yang dikuatkan Imam Nawawi yang dipilih? Sampai atau enggak? Sampai dengan doa. Ini tadi dan yang terpilih bahwasanya al tersebut setelah selesai membaca berdoa. Jadi menggabungkan antara doa dan kiroah. Gitu. Ini yang dipilih oleh Imam Nawawi. Begitu, ngerti kan? Jadi setelah baca, ya diniatkan ya pertama diniatkan baca juga dan diniatkan mengirim pahala. Kemudian setelah membacanya doa, ya Allah berilah pahala bacaan ini itu Imam Nawawi yang berkata. Oke. Okay. Itu satu. Kemudian kita ke Majmu' Fatawa karya Ibnu Taimiyah. Uh, jilid ke jilid ke-12. Tapi di cetakan lain jilid ke enggak tahu 20 sekian ya. Ada cetakan beda-beda. Baik, uh, kemudian Eh, jilid ke-12 halaman 405 Ibn Taymiyyah berkata amma siyamu anhu wa salatu tatawi anhu wa qiraatul qur'ani anhu fa hadza fihi qawlani lil ulama tentang mempuasakan mayit atau salat tatawu salat sunnah mewakili untuk mayit pahala dikirim ke mayit dan juga membaca Quran untuk mayit, maksudnya ya untuk mayit, maka ada dua pendapat ulama yang berbeda. Pertama, yantafiyahu atau ya yantafiyahu bihi, bahwa saya mayit tersebut mendapatkan manfaat dari semuanya itu. Dari sholat tatawu'nya yang diwakilkan, kemudian dari puasanya dan juga dari bacaan Quran. untuknya. Dan inilah madhabnya siapa? Madhab Ahmad Hanbali dan juga madhab Abi Hanifah dan selainnya dan juga wabad ashabi syafi'i dan sebagian pemeluk madhab syafi'i kemudian wathani yang kedua la tasilu ilaihi pendapat kedua tidak sampai enggak sampai enggak bermanfaat bagi mayit wa huwa masyhuru fi Malik wa Syafi'i dan itu adalah yang masyhur di madhab Malik dan Syafi'i Berarti madhab syafi'i yang dominan apa? Yang masyur apa? Tidak sampai. Tetapi ada sebagian beberapanya yang mengatakan sampai. Gitu. Jadi dalam madhab syafi'i ada dua pendapat. Oke. Okay? Wa ammal istijaru linafsil kiroah wal ihda fala yasihu dhalika. Adapun istijar menyewakan untuk membacakan dan memberi hadiah pahala maka tidak sah. Istijar itu apa? Menyewakan. Jadi misalnya dibayar orangnya dengan niatan kita bayar orangnya, misalnya kori yang suaranya melengking, <laughs> nah, kemudian dibayar. Nah ini dengan niatan apa? Supaya pahalanya kirim ke, ke mayit pula. Ini tidak sah. Baik itu ya untuk kiriman, untuk nafsil kiroah. Ini nafsil kiroah maksudnya apa? Dibayar untuk membaca Quran. Amal istijar linafsil kiroah Maksudnya apa tadi? Membayar, menyewa orang untuk membaca Al-Quran Layasih Wal ihda Dan untuk menghadiahkan ini pahala Layasih hmm. Nah di sini juga bisa dikatakan begini Al-ihda di sini bisa diartikan Memberi hadiah bagi orang yang baca Quran Layasih hmm. Ngerti gak sih? ya gitulah pokoknya yang penting berkaitan dengan itulah tulus, timbal balik ya jadi di sini atas kalau misalnya membolehkan atas dasar apa memang ingin tulus menghadirkan dari individu aja tetapi kalau misalnya sampai menyewakan orang nah ini bermasalah gitu. maksudnya begitu kalau misalnya antum misalnya berkeyakinan ya mengikuti madhab yang mengatakan sah mengirim pahala Al-Qur'an baca Al-Qur'an itu dengan sendiri saja. Tidak usah menyewa orang. Ya. Ini ya, tolong dong kita bikin acara nih. Ntar kita bayar lah. Ente bacain, bacain Quran. Atau bacain doa. Bacain doa kemudian nanti ada amplopnya, gampang lah. Nah, ini justru yang aneh kayak gini. Fa innal ulama Sesungguhnya para ulama itu innama tanaza'u fi jawazi akhdhil ujrati ala ta'limil Qur'an wal adzan wal imamah wal hajj anil ghair lian al mustajir yastawfi al manfa'ah nah di sini yang sesungguhnya ulama berbeda pendapat dengannya yang sesungguhnya ulama berbeda pendapat tentangnya itu dari atau dalam permasalahan ini nih bukan dalam permasalahan yang tadi kalau permasalahan yang tadi menyewa kori dan sebagainya itu tidak dipermasalahkan dalam artian tidak dipermasalahkan ketidakbolehannya gitu kan. Nah, sekarang yang dipermasalahkan boleh atau tidaknya adalah akhdhu al-ujrati ala al Qur'an. Mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan beda dengan membacakan saja kan. Mengajarkan Al-Qur'an beda. Kemudian dari segi azan juga ada ikhtilaf dalam ulama boleh enggak mengambil upah dari atau sebagai muazin. Dan juga imamah menjadi imam masjid boleh nggak mengambil umpah darinya? Itu ikhtilaf. Wal hajj anil ghair dan juga dari hal haji anil ghair menghajikan orang lain. Li'anal mustajir karena orang yang uh, meminta ajar maksudnya di sini bukan meminta ajar, tapi orang yang diupahi tersebut itu ya memerlukan manfaat juga. Ya kan? Dan menghadirkan manfaat. Hmm. Adapun sekadar membaca, nah itu beda itu. Itu nggak memberi manfaat sebenarnya buat orangnya. Melainkan sekadar ibadah atau sekadar infak untuk orang yang sudah mayit. Dan tidak memerlukan apa sih namanya? Kalau misalnya ta'lim memerlukan belajar sebelumnya kan. Kalau misalnya memberi pahala itu ya sudah, memberi pahala saja. Tidak ada urusan misalnya menyewakan orang. Nah, ini aneh kata kalau misalnya kata menurut Ibnu Taimiyah. Dan kalau dalam madhab Malik dan madhab Syafi'i, hal tersebut tadi mengambil upah untuk hal-hal tersebut yaitu ta'lim, kemudian azan itu manfaat semua untuk manusia yang ada nyata. Nah, ini sah, sah. Boleh dalam madhab Malik dan Syafi'i. Adapun selainnya, ada yang mengatakan tidak boleh tidak boleh. Karena apa? Amalan-amalan tadi itu khusus bagi pelakunya saja dan tidak memerlukan apa-apa. Nah, kemudian disebutkan juga kenapa tidak boleh? Karena hal-hal tadi itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk takorub ilallah tanpa ada sisi komersialitas. Gitu maksudnya. Nggak boleh ada aurud, nggak boleh ada nukut, nggak boleh ada uang yang meng, uh, eh, disuguh, disuguh, disuguhkan padanya. Oke. Okay. Tapi ada perkataan yang sebenarnya lebih adil, yaitu bahwasanya boleh mengambil upah jika memang membutuhkan, yaitu orang fakir misalnya. Yang mengajarkan itu fakir. Maka boleh mengambilnya. Sebagai muazin, sebagai marwat masjid, sebagai apa namanya takmir masjid sebagai imam karena membutuhkan maka tidak masalah. Adapun jika ternyata imam masjid tersebut orang kaya, maka tidak boleh untuk menerima upah. Nah, ada orang kaya, kemudian upah menjadi imam sebulan 50 ribu misalnya. Orang kaya juga tersinggung. ini sekali aja nggak usah diupah gua mah kayak gini. Ini apa namanya? Penghinaan 50 ribu. Dan kata Ibnu Taimiyah, perkataan ini yang tadi bahwasanya orang yang membutuhkan yang miskin itu boleh diupahi, ini lebih kuat daripada selainnya. Ini yang beliau pilih rahimahullah. Adapun amma idza kana la yaqra'ul Qur'ana illa li ajli 'urud. Adapun jika orang tersebut tidak akan membacakan Quran kecuali untuk atau demi urud fulus atau semacamnya fala thawabalahum ala dzalika maka tidak tidak ada pahala untuk membacanya hmm. kemudian ada suatu hal yang beliau ingkari wa amma sun'atu ahli baiti tu'aman yad'una an-nasa ilaihi fa hadha ghairu mashru' wa innama bid'ah adapun perlakuan ahli bait Ahlul bait di sini bukan para habaib, bukan. ahli bait di sini orang afwan, Anda salah baca ahli mayit mirip soalnya. ahli mayit ahli mayit maaf. Fa amma ahli ahlil mayit, adapun perbuatan pemilik mayit, keluarga mayit yaitu membuat toam makanan kemudian mengundang orang-orang kepada rumahnya itu Fahada rumah masyru' ini tidak ada, tidak disyariatkan. Wa innama huwa bid'ah. Melainkan itu adalah bid'ah. Hmm? Mati apa? Iya sudah mati nanti. Jangan dipaksa. Tapi yang penting dari, ah mati mati. Oh yang penting ini enggak kerekam itu yang penting. Ya tapi di sana kelihatan ya, insyaallah. Kelihatan ya. Beri syarat kelihatan kok kelihatan karet, karetnya dua oh nggak kelihatan karetnya satu ya jadi mengundang manusia menuju rumahnya rumah mayit itu itu adalah perkara yang tidak disyariatkan dan bahkan bid'ah ya kemudian bal qad Jarir bin Abdullah bahkan Jarir bin Abdullah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wafat pada tahun 51 Hijriah Jarir bin Abdullah berkata kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa sun'atihim wa sun'at wa sun'atahum at-ta'am lin-nasi minan niyahah. Kami menganggap ijtima' berkumpul di rumah mayit, rumah keluarga mayit dan pembuatan mereka terhadap makanan-makanan untuk manusia itu termasuk dari niyahah dan niyahah semacam ratapan dan semacamnya itu adalah dosa besar. Wa innamal mustahab adapun yang mustahab yang dianjurkan justru idza matal mayyitu ayusna ali ahlihi ta'am. Justru sebaliknya. Yang mustahab apa? Kalau ada mayit mati, eh, mayit memang mati. Awal manusia mati, kemudian keluarganya itu dianjurkan untuk dibuatkan makanan untuk mereka. Bukan justru menambah beban mereka. Tapi kebanyakan justru mereka lah yang memang membebankan diri, diri mereka. Dan sebenarnya bukan membebankan, tapi mencari keuntungan. Kenapa? Nanti kan ada amplop. Sumbangan, kan? Nah, jadi ini seperti balik modal dan nambah sedikit. Ya kan? Adain event 40 harian misalnya, kemudian undang banyak orang. Harus ada makanan, kalau ada makanan nggak ada orang datang harus ada makanannya. Kalau nggak ada, nggak ada yang mau datang. Nah, makanannya butuh budget. Sekian habis. Nah, nasi kotak atau nasi berkat. Berkat itu apa sih artinya? Dari kata barokah. Iya, berkat dari kata barokah. Arti barokah itu ziyadah. Arti barokah itu zia dari tambahan, bonus, plus. Jadi nasi berkat, nasi plus-plus gitu. Ya. dari tambah nasinya, Kemudian bagi yang hadirin, bagi korinya ditambah amplop puas. Makanya kalau di Betawi ini, di Betawi ini, ya saya dari kecil memang di sini. Jadi ngelihat Betawi ini kok orang udah keluar dari majelis seperti 40 yang tahlilan dan sebagainya, itu jumawa bawa nasi berkah. Itu seolah kebanggaan. Itu tradisi di sini dan juga mungkin di tempat lainnya. Nah, hal seperti ini sebenarnya awalnya memang menanam saham saja, modal ah, kan udah banyak ngeluarin nanti tinggal Pas sudah selesai buka bongkar kotaknya, akhirnya kelihatan lebih banyak. Nah, tinggal berapa keuntungannya? Kalau misalnya keuntungan ternyata modal sampai modal nggak balik, waduh rugi. Besok-besok taubat nggak jadi 100 harian. Makanya kadang-kadang harus dengan penambahan undangan orang-orang yang dikenal misalnya. Misalnya Habib Fulan atau siapalah yang yang dikenal supaya lebih ramai dan kalau dari otomatis lebih wah, lebih gitulah. Ini tradisi. Dan sayang sekali, padahal justru seharusnya sebaliknya. Sebaliknya yang membuatkan makanannya tetangga-tetangganya. Untuk ahli mayit. Ya bukan mesti nggak mesti makanan ya sekadarnya lah kemampuan uang misalnya atau kalau misalnya punya uang punya makanan ya senyum lah paling minimal atau apa kesian ungkapan gimana gitu di dulu gitu enggak tapi ungkapan ungkapan yang menenangkan hati mereka bukan justru sebaliknya tapi ini ya karena memang uh, sifatnya volunteer apa voluntary dari pihak keluarga mayit sendiri yang memang mengadakan menginginkan mereka seperti itu menyusahkan keluarganya sendiri tapi yang penting, yang penting kan balik modal yang penting oke kemudian tanah tanaza'an nas uh, kemudian ya karena ini memang dalam hadis ada isna'u di ali Ja'far ta'aman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berilah kalian berilah untuk keluarga Ja'far makanan karena ada yang meninggal di sana. Nah, itu ada syariatnya. Berarti mustahab, sunnah berarti kan? Kalau misal dibalik, berarti apa? Melawan sunnah. Nah, itu apa? Melawan sunnah itu apa? Antum sendiri yang ngomong. Nah, antum yang menentukan dan sudah jelas ya. Ya tinggal siap masing-masing aja kita gimana menyikapinya. Oke. Okay. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis tersebut hadis tersebut hadis makbul minimal hasan derajatnya. Nah, kemudian eh, Wa ammal qira'atu ad-da'imatu 'alal kubur falam takun ma'rufa 'inda salaf. Adapun membaca ada imah secara kontinu di atas kuburan itu tidak dikenal di kalangan salaf. Ini membaca maksudnya membaca Al-Qur'an, bukan membaca hizib. Bukan membaca wirid-wirid hmm, yang gharib itu. Wa qad an nasu fil qira'ah al-qubur. Al-qabr. Manusia atau para ulama telah berselisih pendapat perihal membaca di atas kuburan. Fakariha Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad fi aksari riwayati anhu anha anhu. Dan Abu Hanifah, Malik dan juga dalam banyak riwayat dari Imam Ahmad mereka semua mengatakan itu dibenci, makruh. Ingat kariha di sini bisa makruh bisa juga haram dalam istilah mukotakodimi istilah salaf bisa juga yang namanya makruh itu makruh makruh atau haram karena dibenci dua-duanya kan ada juga yang berkata warok khosofiha fi riwayatil mutaakhirah dan juga ada yang memberi rukhsah jadi membolehkan ada lima balaghahu anna Abdullah anna Abdullah bin Umar bin Umar awsa an yaq an yuqra'a 'inda dafnihi bi fawatihil baqarah wa khawatimiha yaitu dengan adanya periwayatan bahwasanya Ibnu Umar berwasiat agar di kuburannya itu ketika pemakamannya di funeralnya pemakaman penguburannya itu dibacakan pembukaan surat Al-Baqarah dan akhirannya. Hmm. Nah, di sini wahala hadza innama kana 'inda dafn, tetapi ini apa? Ketika sedang mengubur Fa amma ba'da dzalika falam yun falam yunqal anhum syai'un min dzalika. Nah, adapun setelah dikubur itu enggak ada riwayat yang menunjukkan adanya salaf ah, membaca di atas kuburan. Walihada farraqa fil qawli tsali, furriqa atau farqa. Kemudian uh, di perkataan ketiga ada pendapat ketiga itu mentafsir membedakan bainal qiraati hina dafn wal qiraah ratibah ba'da dafn antara membaca ketika mengubur dengan membaca secara rawatib. Nah, ada bacaan rawatib untuk habib-habib tertentu di kuburan-kuburan tertentu. Ada ritualnya dan ada ngumpulnya dekat rumah saya. Di malam-malam tertentu ada benar. Ah, dengan kalimat-kalimat tertentu, bacaan tertentu baik itu dari ayat atau dari wiritan apa, tertentu ada. Nah, wal qira'atu ratibatu ba'da dafn adapun membaca secara ratib tertib dan dengan khusus setelah mengubur maksudnya sudah dikubur, udah kering dan besok-besok 40 hari, 100 hari, 1000 hari, satu abad. Nah, itu fa inna hadza bid'atun la yu'rafu lahu laha asal. Sebenarnya itu adalah bid'ah dan tidak disebutkan tidak ada asalnya. Sekarang uh, tinggal antum aja yang menentukan sikapnya gimana. Kemudian faida uhdiya limayyitin thawabu siyam au salat au qiraah jaza dzalik kata Ibnu Taimiyah. Adapun jika ada mayit diberi hadiah pahala puasa atau salat atau bacaan Al-Qur'an maka boleh. Kata Ibnu Taimiyah. Ya. Kata ya. Ibn Taimiyah dalam Majmu' fatwa ada juga di dalam al fatwa Al-Kubra. Tetapi uh, begini, wa ma'ada wa ma'ahada dan dengan bersama dengan ini, falam yakun min 'adati salaf bukan termasuk tradisi salaf idza sallu tatawwa wa wa hajju aw qara'u al-Qur'an yahduna thawaba dzalika limautahum muslimin. Bukan termasuk adat salaf, bukan termasuk tradisi salaf ketika mereka salat sunnah dan juga ketika mereka puasa, ketika mereka berhaji, ketika mereka membaca Al-Qur'an, kemudian mereka menghadiahkan pahala tersebut kepada mayit dari kaum muslimin. Itu bukan tradisi salaf. Makanya beliau walaupun membolehkan, beliau berkata, "Fala yanbaghi lin-nasi an ya'dilu an tariqis salaf maka tidak layak bagi manusia untuk melenceng dari jalur salaf beliau tidak mengingkari tidak mengingkari kiriman pahala kiro Al-Qur'an tetapi beliau mengatakan nggak layak ente tuh untuk menyelisihi tradisi salaf yang nggak ada tradisi seperti ini tapi beliau nggak mengingkari fa innahu afdal wa akmal. Makanya beliau berkata, sesungguhnya mengikuti salaf yaitu tidak ada pengiriman-pengiriman seperti ini itu afdol lebih utama wa akmal dan lebih sempurna dan Allah alam itu yang lebih benar oke berarti di sini mungkin bagi yang belum tahu sebelumnya bahwa saya dalam urusan kiroah ihda sawab kiroah menghadiahkan pahala baca Al-Quran yang sebelumnya mungkin mengatakan haram secara mutlak, maksudnya tidak terima secara mutlak, tidak diterima, maka ulang ada perbedaan pendapat ya. Ada perbedaan pendapat dan kita sekarang ya sama-sama sepakat sebenarnya. Yang namanya mengumpul mengumpul mengumpul berkumpul di rumah mayit misal kemudian mengirim pahala itu dikatakan tadi apa? Sebagai bid'ah. Kemudian ditambahkan dengan toa-toa makanan-makanan sebagai bid'ah dan di oleh sahabat disebut sebagian dari niyaha. Dan niyaha dosa besar. Maka bagi yang memang berpegang dengan pendapat itu terkirim pahalanya, tetap harus ada batasan. Jangan semaunya kemudian membuat-buat hal-hal baru. Ya. Begitu. Adapun bagi yang misalnya mengatakan tidak, tidak terkirim sama sekali, maka ketahuilah ada khilafiyah dalam masalah ini sehingga dalam pengingkaran sebaiknya tidak dilakukan dengan seolah mengingkari orang kafir terhadap kekufurannya. Jadi bersikaplah uh, membuat uh, wolos. <laughs> Sebenarnya nggak wolos juga karena hal ini hal ini sebenarnya dari ayat itu penyebab mengapa sekarang tersebar hal-hal yang kita ingkari benar-benar. Mengirim bacaan, Kemudian akhirnya orang-orang saling melonggarkan eh, ibadah. mengirim bacaan di kuburan Habib tertentu kemudian sholat isya azan mereka tidak ikut sholat isya. Ini bukan tradisi salaf sama sekali. Bukan tradisi salaf, bukan tradisi kholaf. Gak tahu tradisi siapa ini. Tradisi kita lah kalau gitu. Allah a'lam bisawab Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyidu allaih ilaha la ilaha anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di di di udah. Oh udah mati ya?